Bagaimana kalau melakukan sesuatu dengan tujuan agar kedua orang tua bahagia? Ini benar, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk birrul walidain. Di antara bentuk birrul walidain berbakti kepada orang tua adalah menyenangkan hati orang tua. Dan di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah menyakiti hati orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wala taqul lahum Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua uff. Uff itu artinya dalam bahasa kita adalah ah atau segala perkara yang menunjukkan kejengkelan kita kepada orang tua kita. Para Allah menyebutkan kalau ada kalimat yang lebih ringan daripada ah akan disebutkan dalam Al-Quran. Namun ternyata dalam bahasa Arab kalimat yang paling ringan, yang paling sederhana yang menunjukkan kejengkelan dalam bahasa Arab artinya uh. Maka itu yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga seluruh kalimat yang menjengkelkan orang tua, apalagi tempat-tempat kami membuat orang tua menangis, maka itu merupakan bentuk kedurhakaan. Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Menyenangkan orang lain, apalagi yang kita senangkan adalah orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Ya, makanya tatkala uh, eh, dalam Al-Qur'an orang-orang bertanya kepada Nabi yasaluna kama da yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Maka Allah mengatakan, "Kul ma anfaqtum min khairun min khairin falil walidain." Apa saja yang kau infakkan dari kebaikan, maka buat orang tua terlebih dahulu. Maka jangan lupa kalau antum sudah diberi kelapangan harta, jangan lupa kirim buat orang tua, meskipun sedikit ya, meskipun sedikit. Jangan hanya buat istri terus, jangan hanya buat anak-anak terus. Istri minta apa saja dibelikan. Tapi kalau orang tua minta maka terlalu banyak alasan, masih punya utang, masih punya tanggungan. Tapi kalau istri minta nggak pernah ada alasan. Jadi ini tidak mengapa ini merupakan keikhlasan kita beramal untuk menyenangkan orang tua karena menyenangkan orang tua merupakan ibadah yang sangat besar.